Kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu. Adapun tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Seperti solat, puasa, sedekah, haji dan lain-lain ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan-perbuatan hamba yang berupa ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid asma wa sifat ini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat berkaitan dengan zat Allah zat Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi para jamaah rahimakumullah jami'ah ada poin yang penting yang harus anda sampaikan e, tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Perhatikan ini agak sedikit sulit. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Orang yang mengimani atau meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi Allah adalah penciptanya zat yang memberikan rezeki kepadanya yang mengatur alam semesta maka seharusnya yang dia jadikan sesembahannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Kita sepakat Allah adalah zat yang maha sempurna. Tidak punya kekurangan. Allah punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat yang maha tinggi. Allah juga menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur alam semesta. Berarti yang berhak disembah siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan selainnya. Dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini tentang tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Ya. Jadi yang menjadi inti itu adalah <coughs> tauhid uluhiyah. Ini yang menjadi inti. <coughs> Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah itu hanya sebagai penguat saja untuk menguatkan tauhid uluhiyah. Makanya kalau kita ingin mendakwai orang-orang musyrik, kita ingin menyadarkan mereka, kita ingatkan mereka tentang kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha sempurna. Orang musyrik pun meyakini Allah Maha sempurna zatnya. Kita ingatkan kepada mereka Allah yang telah menciptakan mereka Allah yang mematikan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, ini semua mereka yakini. Lalu kita katakan, kalau begitu siapa yang berhak disembah? Siapa yang pantas disembah? Allah Subhanahu wa taala. Bukan pepohonan, bukan kuburan, bukan bebatuan dan lain-lain. Ya. Lawan orang-orang musyrik sadarkan mereka dengan menjelaskan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah mengandung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Tauhid Uluhiyah mengandung. Kalau tadi melazimkan. Kalau ini mengandung. Tauhid uluhiyah mengandung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Ya. Barang siapa menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun maka pasti karena keyakinannya bahwa Allah adalah zat yang sempurna dan Rob serta pencipta segala sesuatu. Perhatikan ya biar kita semua paham. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah kita tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembah Allah? Ya karena Allah adalah zat yang sempurna. Karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita. Ini namanya tauhid uluhiyah mengandung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Kita menyembah Allah karena Allah adalah zat yang sempurna. Karena Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ya, jadi tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah dan tauhid uluhiyah mengandung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Para jamaah rahimakumullah jami'ah penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dzakara fi hadhihi min minan nususi ma yadullu ala anna Allah khalaqal khalqa li'ibadatihi wal ikhlasi lahu wa anna dzalika haqquhu al wajibu al mafrudu alaihim penulis dalam judul ini Kitab Tauhid Beliau membawakan Atau menyebutkan nas-nas Yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk Ya menciptakan kita semua Untuk beribadah kepadanya Dan supaya kita Mengikhlaskan ibadah kepadanya. Dan hal itu adalah hak Allah yang wajib al-mafrud alaihim yang harus kita tunaikan. Jadi penulis akan membawa nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Anda bacakan dalil yang pertama. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan penciptaan jin dan manusia. Ini menunjukkan agungnya kedudukan tauhid. Kita diciptakan untuk tauhid. Langit dan bumi diciptakan untuk tauhid. Adanya alam semesta untuk tauhid. Karena tauhid, tauhid sangat agung, tauhid sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk maslahat kita, bukan untuk maslahat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk maslahat kita. Kalau kita bertauhid, maka kita akan bahagia. Kita akan beruntung di dunia dan dan di akhirat. Kemudian Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul supaya ia menyeru ubudullaha wajtanibut tagut Beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah togut. Ini juga ayat ini menunjukkan agungnya kedudukan tauhid. Allah mengutus seluruh rasul tujuannya untuk tauhid. Sejak rasul yang pertama Nuh alaihissalam hingga rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua diutus karena tauhid karena tauhid kemudian ayat yang selanjutnya ayat yang ketiga firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 Ya. Allah berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimā Wafid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Rabbmu memerintahkan kamu. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Allah tak budu illa supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan mencakup umatnya. Ditujukan kepada beliau dan kepada umatnya. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Jika salah satunya atau kilahuma, kedua-duanya telah mencapai usia lanjut ya sudah tua fala taqullahuma uffin maka janganlah kamu berkata kepada keduanya uf ah ya kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan ketika salah satunya atau kedua-duanya sudah tua padahal ketika kedua-duanya masih muda pun kita nggak boleh mengatakan ah kenapa Allah sebutkan sudah tua karena biasanya orang tua kita kalau sudah tua lebih menyusahkan kita dibandingkan ketika mereka belum tua. Ya. Kita kadang kita harus eh, ngantar ke toilet, kadang kita harus bersihkan tempat tidur, ya, kencingnya di tempat tidur, pikun, ya. Mau makan harus disuapin, menyusahkan kita. Nah, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Kita nggak bisa dan nggak bakalan bisa membalas jasa orang tua kita. Dulu ketika kita lahir, ya mau dilahirkan oleh ibu kita, ya kalau dikasih pilihan antara kita yang hidup atau ibu kita yang hidup, maka ibu kita akan memilih biar kita yang hidup. Ya, ini pengorbanan seorang ibu. Tak apa-apa biar saya yang meninggal saja, anaknya tetap tetap hidup. Giliran orang tuanya sudah tua, apa yang diharapkan anak biasanya? Orang tuanya cepat meninggal. Ini bikin apa namanya? Bikin pusing, lama banget ini sakitnya. Tapi kadang ada yang doakan, ya Allah, ya matikanlah orang tuaku. Ya, lihat balasan yang kita berikan kepada kepada orang tua kita. Dulu orang tua kita nggak pernah mengeluh mengurus kita. Masih kecil, kadang apa namanya kencing, ibu sedang makan, kita beol, apa yang ibu lakukan? Dia tinggalkan makannya. Dia segera bersihkan kita tanpa merasa jijik sama sekali. Tanpa merasa jijik sedikit pun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan haknya kita harus beribadah kepadanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua ini menunjukkan agungnya hak orang tua. Karena disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Walatan harhumah Janganlah engkau membentak keduanya. Ya, mengatakan ah nggak boleh. Apalagi sampai membentak orang tua. Memukul orang tua, mengusir orang tua, ini perbuatan yang durhaka perbuatan durhaka. Wa kullahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada keduanya qawlan karima, ya, perkataan yang mulia, perkataan yang sopan, yang santun. Waqfit lahumā janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Ya, sebanyak apapun gelar kita eh, panjang sekali gelarnya orang tua kita nggak sekolah kita tetap tunduk di hadapan orang tua kita ya jangan kita sok pintar di hadapan orang tua kita kita bisa jadi orang ya seperti sekarang berhasil punya banyak gelar itu karena orang tua kita karena jasa orang tua kita Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira dan ucapkanlah rabbirhamhuma wahai Rabbku rahmatilah keduanya sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku memeliharaku ketika aku masih kecil ya ini ayat yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan agungnya tauhid karena hak yang pertama yang Allah sebutkan adalah tauhid. Kemudian hak orang tua. Kemudian hak orang tua. Kemudian ayat yang berikutnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Antum perhatikan ayat ini, surat An-Nisa ayat 36. Yang bawa Al-Qur'an silahkan dibuka. Surat An-Nisa ayat 36. Anda bacakan. Ya. Kelengkapan ayat wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin junubi jambi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ada sepuluh hak yang Allah sebutkan dalam ayat ini wa Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Ini hak yang kedua, hak orang tua. Wabidil kurba, berbuat baiklah kepada kerabat dekat. Ya saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, om kita, tante dan seterusnya. Berbuat baiklah kepada kerabat dekat. Waliyatama anak-anak yatim ya anak-anak yang meninggal orang tuanya dan dia belum balik ini anak yatim kalau sudah balik tidak termasuk anak yatim wal masakin berbuat baiklah kepada orang-orang miskin hak yang kelima wal jaridil kurba tetangga-tetangga yang dekat wal jaril junubi tetangga-tetangga yang jauh wasohibi bil jambi teman sejawat sebagian ulama mengatakan teman sejawat adalah teman safar sebagian yang lain mengatakan teman sejawat maksudnya istri berbuat baiklah kepada teman safar atau istri Wabani Sabil berbuat baiklah kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir yang kehabisan bekal. Orang yang melakukan safar dan kehabisan bekal, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wama malakat aimanukum dan budak-budak yang kalian miliki. Ya, kalau di kita Tidak ada budak, adanya pembantu, pelayan. Berbuat baik kepada pembantu dan pelayan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuat baik kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Rasulullah Selama itu Rasulullah nggak pernah menghardiknya, nggak pernah membentaknya, nggak pernah berbuka masam di hadapannya, berbuat baik kepada pembantu. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an dan sebagian ulama mengatakan wa ma malakat aimanukum termasuk di dalamnya hewan-hewan yang kalian miliki. Hewan-hewan yang kalian pelihara. Ya, hendaknya kalian berbuat baik kepadanya. Ya, kalau melihara kucing, dia ber, berbuat baik kepada kucing, melihara ayam, ya, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Uzibat imra'atun finnar. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucingnya dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai kucingnya mati. Gara-gara perbuatannya dia masuk masuk neraka. Ya, sebaliknya ada seorang wanita pelacur yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan. Ya, wa ma malakat aymanukum. Berbuat baiklah kepada hewan-hewan yang kalian pelihara. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana muftalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan 10 hak dan Allah awali dengan haknya. Allah awali dengan tauhid, perintah untuk bertauhid dan larangan berbuat syirik. Ini menunjukkan agungnya tauhid. Hak yang pertama, yang kalau tidak ada ini Kata para ulama, kalau tidak ada hak yang pertama ini, maka hak yang kedua, hak yang ketiga dan seterusnya nggak bermanfaat sama sekali. Karena tauhid ini syarat sahnya amal soleh. Apabila seseorang beramal tanpa tauhid, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Ya, sebagaimana paman Rasul Abu Talib kurang baik apa Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah. Ya, tapi karena dia tidak beriman, dia tidak bertauhid, dia masuk neraka. Abu Talib masuk neraka dan dia disiksa di neraka, ya dibakar kakinya hingga membuat otaknya mendidih. Ya, seharusnya Abu Talib dia berada dalam neraka yang paling dalam, di dasar neraka, cuman karena syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendapatkan syafaat bukan syafaat keluar dari neraka bukan. Syafaat diringankan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini hak yang sangat agung. Hak-hak yang lain itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak berguna tanpa tanpa tauhid. Kemudian ya penulis menyebutkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla bihi syai'a. Katakanlah, marilah aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan Rob kalian atas kalian. Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini surat apa ikhwan? Surat Al-An'am ayat Sudah dapat? Sudah ketemu? Ayat 151 sampai ayat 153. Anda bacakan. Coba atau antum ada yang baca salah satu dari antum. Ayat 151 sampai ayat 153. Ayo silahkan قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون terus ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقر بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala selalu menutup ayat ini dengan mengatakan dzalikum wasaqum. Ya, dalam ayat 51 151 dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'kilun. Kemudian dalam ayat 52 dzalikum wasaqum 152 dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian dalam ayat 153 Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata para ulama, ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah yang Allah sebutkan dalam dalam Al-Qur'an. Ya. Ada berapa wasiat? Hah? Ada berapa wasiat? Kalau tidak tahu bilang saja ada banyak gitu ya. Ada banyak wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat ini dan Allah awali dengan larangan berbuat syirik kepadanya. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'an. Marilah ya, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rob kalian atas kalian Allah tusriku bi syai'a janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wasiat yang pertama, larangan berbuat syirik artinya apa? Perintah untuk bertauhid. Larangan berbuat syirik artinya perintah untuk bertauhid. Di Allah sebutkan wasiat yang pertama. Ini menunjukkan agungnya tauhid. Tauhid adalah wasiat Allah yang yang pertama. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu Man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatama allati alaiha khatamahu falyaqra qawlahu ta'ala kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu wasiat yang distempel ada yang mengatakan wasiat yang terakhir beliau. Wasiat yang terakhir beliau. Falyaqra qaulahu ta'ala maka hendaknya dia membaca firman Allah taala Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qauli ta'ala sampai pada firman Allah taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Artinya apa para jamaah? Larangan berbuat syirik itu bukan hanya wasiat Allah, tapi juga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tauhid itu adalah wasiat Allah dan juga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wasiat terakhir beliau, wasiat terakhir beliau jadi beliau awali dakwahnya dengan tauhid dan beliau akhiri dakwahnya dengan tauhid. Lima hari sebelum beliau wafat, beliau sempat bersabda, "Laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini tauhid. Ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu sarana kepada kesyirikan. Wasilah kepada kesyirikan. Ya, dan ini termasuk bentuk bulu terhadap kuburan. Jadi kuburan ini sesuatu yang mistik. Ya, banyak orang-orang yang datang ke kuburan meminta kepada penghuni kubur, ya Mbah Fulan, ya saya mau ujian Mbah Fulan. Tolong permudah Mbah Fulan. Harusnya mintanya kepada Allah, dia malah minta sama penghuni penghuni kubur. Ini kesyirikan. Jadi wasiat atau tauhid merupakan wasiat Allah dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Fakolali. Lalu beliau berkata kepadaku, Ya Mu'ad, atadri ma hakullah alal ibad, wa ma hakul ibadi Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Artinya apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Dan apa hak hamba yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu Allahu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal beliau bersabda, Hakullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang akan dibalas oleh Allah, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Aku berkata wahai Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada orang-orang? Qal Beliau bersabda la tubasyirhum fayattakilu. Jangan engkau kabarkan berita ini kepada mereka fayattakilu karena mereka akan bersandar dengan hal ini. Ya, bersandar dengan hal ini kemudian meninggalkan amal soleh. Mereka nggak mau beramal lagi. Sudah cukup tauhid saja, tauhid saja. Insya Allah kita selamat. Ya, hadis yang mulia ini dibawakan oleh penulis ya menunjukkan kepada kita tentang kedudukan tauhid, agungnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Kalau kita tunaikan hak Allah, kita bertauhid, balasan yang kita dapatkan Allah tidak akan siksa kita. Alias kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Kalau tidak disiksa oleh Allah, tidak masuk neraka, berarti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Faedah yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah diciptakannya jin dan manusia hikmah penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Allah itu hakim. Allah itu maha bijaksana. Segala perbuatan Allah ada hikmahnya. Kadang kita tahu hikmahnya dan kadang kita tidak tahu hikmahnya. Perbuatan Allah menciptakan jin dan manusia ini ada hikmahnya. Hikmahnya ya untuk kita semua supaya kita beribadah kepadanya. Asaniyatu yang kedua, faedah yang kedua, annal ibadata hiya tauhid. al khusumata fihi. Bahwasanya ibadah adalah tauhid. Ibadah adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, supaya mereka bertauhid kepadaku. Li'anna al-khusumata karena pertikaian yang terjadi antara rasul dan umatnya itu karena karena tauhid. Karena tauhid. Tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Pertikaian, peperangan ya perselisihan yang terjadi antara Rasul dan umatnya itu karena tauhid, karena tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, anna malam ya'ti bihi lam ya'budillah fa fihi makna qawlihi wala antum abiduna ma'abud. Anna malam ya'ti bihi barang siapa yang tidak bertauhid lam ya'ti bihi artinya tidak melakukannya tidak bertauhid lam ya'budillah maka dia tidak beribadah kepada Allah dia belum beribadah kepada kepada Allah ini penting ikhwan ya ibadah itu adalah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah bukan ibadah yang kita tujukan kepada selain Allah Baik kalau ada orang Sholat zuhur misalnya Allahu Akbar Ria Dia ingin pamerkan sholatnya Dia belum dikatakan beribadah kepada kepada Allah Ibadah itu ibadah yang ikhlas Tapi kalau ada riaknya Ada sum'ahnya itu bukan Itu bukan ibadah Makanya nggak ada pahalanya Tidak ada pahalanya Yang ada justru dosa Ya Taib, uh,